Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nafil Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai pembagian kias. Jadi kias memang para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan kias jali sama kias khafi. Ini yang sering muncul juga. Kias jali itu kias yang gamblang, terang-terangan jelas. Kias khafi itu kias yang bisa dikatakan apa? Tersembunyi, enggak semua orang tahu. Paham ya? Enggak semua orang tahu. Nah, kita lihat sini. Qala asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, wa amma qiyasut tardi fa huwa an yuqasan nadhiru 'ala nadhirih. Ini mudah. Adapun kias tard adalah mengkiaskan eh, sesuatu yang serupa kepada yang serupa. Paham ya? Sesuatu yang serupa kepada sesuatu yang menyerupainya. Jadi kalau ada sesuatu kemudian bagaimana menghukuminya? Kok bisa seperti yang satunya dihukuminya karena ada keserupaan di situ. Ada keserupaan di situ. Apa maksudnya? Karena ada keserupaan akhirnya apa? Bisa dihukumi. Nah, nanti kalau boleh sebutkan kita lihat bagaimana contoh-contohnya di antaranya wa qiyasul 'aks Qiyasul aksu kias sebaliknya. Paham ya? kias sebaliknya ini juga sering muncul ya. An yuqasa syai' ala diddih. Paham ya? Itu ala diddah ini keliru ya. Yang benar ala diddih itu harokatnya keliru. Nah, jadi sesuatu dikiaskan kepada sesuatu yang berlawanan. Maksudnya mengkias sesuatu kepada lawannya. Mengkiaskan sesuatu pada lawannya. An yuqasa asy-syai' ala diddihi. Mahum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi Ya contohnya diantaranya itu, misalkan berbuat kebaikan itu dapat apa? Pahala. Dikiaskan. Sebaliknya kalau berbuat kejelekan, berbuat eh, perkara yang haram dapat dosa. Wa misaluhu lamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi bud'i habikum shadaqah." Dan contohnya adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan pada berhubungan badan di antara kalian itu adalah sedekah. Maksudnya nah berjima berhubungan badan yang dilakukan suami istri itu adalah sedekah. Qalu ya Rasulullah wahai Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami eh, menyalurkan syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wazrun? Rasulullah langsung nanya, bagaimana pendapat kalian? kalau seandainya dia meletakkan syahwatnya kepada perkara yang haram, apakah dia nanti akan dapat dosa? Iya enggak? Ewa. Ya, Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu fiha ajrun. Seperti itu pula apabila dia meletakkan syahwatnya, menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang halal, maka dia dapat pahala. Ini namanya apa? Kias. Paham maksudnya ya? Kias. Nah, barakallahu fikum. Misalkan kalau ada orang yang nanya, eh, Bagaimana? Apakah ada berdosa orang yang menyalurkan hartanya untuk membuat pabrik khamer misalkan? Nah, kita katakan, nah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya dia menyalurkan hartanya kepada misalkan apa perkara yang baik untuk masjid, untuk pondok pesantren ahlus sunnah misalkan apakah dia dapat pahala? Diharapkan seperti itu. Sebaliknya juga apabila dia salurkan kepada perkara yang haram, perkara yang mungkar, maka dia dapat dosa. Itu contohnya aja. Nah, Qiyas. qawluhu li'illatin adhifhu. Al-murad qiyasul illah. Paham ya? Ini yang diinginkan qiyas illah. Naam. Nanti kalau kita lihat apakah beliau menyebutkan contohnya atau tidak, biasanya sebutkan. Wa qawluhu aw dalalah al-murad qiyasud dalalah. Jadi qiyasud dalalah ini qiyas yang apa? Yang memang lafadznya itu menunjukkan. Naam. Wa qawluhu aw syabahin al-murad qiyasus syabah. Maksudnya adalah qiyasus syabah itu karena ada keserupaan akhirnya di Nah, dikiaskan. Fahadi salatu anwa'il lil qiyas. Ini tiga macam, tiga jenis lil qiyas. Aqwaha qiyasul illah. Yang paling kuatnya adalah apa? Qiyasul illah. Ini paling kuatnya. Summa qiyasud dalalah. Kemudian qiyas dalalah. Summa qiyasus syabah. Kemudian qiyas asy-syabah. Faqala rahimahullah taala, Awaluha makana fihil fihi illah muzibatan lil hukmi mustaqillah. Fadarbuhu lil walidaini mumtani' kakoni ofin uffin wa lil muni'. Artinya apa? Artinya yang pertama di antara pembagian kias tersebut ada kias ilah yang paling besar. Nah, yang illah tersebutlah yang membuat apa? Harusnya adanya hukum tersendiri. Paham ya? Jadi hukum itu muncul kalau ada ilahnya. Paham ya? Apa idahnya kemarin? Hukum itu muncul kalau ada ilahnya. Apa idahnya? Bukan yang itu, satu lagi. Hukum itu kan muncul kalau ada sebabnya. Sebabnya ini barulah dihukumi itu loh. Apa? Ini hukumnya halal, hukumnya haram, hukumnya boleh, hukumnya tidak boleh karena ada sebabnya. Apa kemarin? Ewa. Al-hukmu dairun ma'a illatihi. Hukum itu berputar bersama sebabnya. Paham ya? Sebabnya kenapa? Karena ini barulah dihukumi itu loh, paham maksudnya? Nah, di sana ada yang Ada yang lain, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi itu lain lagi. Menghukumi sesuatu itu adalah gambaran seorang tersebut terhadap sesuatu tersebut. Paham ya? Tapi kan ada apa? Sebabnya. Kalau enggak ada sebabnya enggak bisa kita hukumin. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Misalkan ada orang jalan kaki, kita hukumi oh, dia berdosa. Bisa enggak? Enggak bisa. Lihat dulu, jalan kaki mau kemana dia? Paham ya? Oh ternyata dia jalan kaki mau mencurinya. barulah ada sebabnya. Kita hukumnya oh, dia berdosa. Nah, karena apa? Karena ingin mencuri tadi itu. Barakallahu fikum. Seperti itu. Naam. Al-hukmu al syai' far'un 'an tasawwurihi. Al-hukmu da'irun ma'a illatihi. Naam barakallahu fikum wujudan wa 'adaman. Wujudan wa 'adaman. Maksudnya bagaimana? Hukum itu berputar bersama sebabnya. Ada ataukah tidak ada hukumnya itu karena sebabnya tadi itu. Mahfum? Ya, na'am. Kita lihat sini. Fadarbuhu lil walidaini mumtani'. Memukul kedua orang tua itu dilarang. Seperti ucapan uffin. Nah, di dalam Al-Qur'an apa lafadznya itu? Fala taqul lahumu uffin. Yang dilarang itu kan kita mengucapkan uff Ustaz. Kalau mukul sekalian bagaimana? Paham ya? Kan itu kan la, la, artinya apa? Dalam ayat itu kan larangannya apa? Nah barakallahu fikum fala taqul lahumu uffin. Jangan sekali-kali kamu ucapkan kepada kedua orang tuamu uff. Larangannya mengucapkan kan? Kalau mukul nggak apa-apa katanya. Keliru nggak itu? Keliru. Kenapa keliru? Nanti yang jadikan sebab larangan tersebut bukan semata-mata ucapan uf tapi menyakitkan hati orang tua. Paham ya? Nah, yang namanya ucapan saja sudah menyakitkan apalagi pukulan itu loh. Paham ya? Seperti itu maksudnya ya? Nah, kita lihat. Wa huwa al-idza muni. Maksudnya idza itu idza gangguan. Paham ya? Itulah sebabnya. Jadi intinya mau pukulan atau ucapan atau sindiran kalau ganggu, menyakitkan hati orang tua, masuk larangan enggak? Masuk larangan. Seperti larangan memakan harta anak yatim. Itu kan larangannya memakan. Kalau dibakar, hartanya dibakar itu bagaimana? Masuk enggak? Masuk juga. Karena intinya apa? Terhalang-halangi, tidak tersalurkan kepada anak yatim. Kan itu. Kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yakni anna awwal aqsamil qiyas wa qiyasul illah. Bahwasannya yang pertama pembagian kias adalah kiasul illah wahwa makanat illah wa makanat illah illatu fihi hukum. Perhatikan baik-baik ini. Yaitu kias yang sebab yang ada di dalamnya itu adalah sebab yang menghantarkan kepada hukum. Paham ya? Ada hukumnya karena ada apa? Sebabnya. Sebabnya itulah yang bisa apa? melahirkan sebuah hukum. Paham maksudnya? Al-hukmu dairun ma'a illatihi wujudan wa adaman. Mahfum insyaallah itu ya? Nah, jadi hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Ada hukumnya ataukah tidak ada tergantung dengan sebabnya tadi. Ai muqtadiyatan lahu. Maksudnya kias illah itu adalah kias yang apa? Yang illah atas sebab tersebut eh, mengharuskan adanya hukum. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Bi an yakunal maqis al-far' yaitu dengan catatan yang dikiaskan itu cabang aula bil hukm atau yang dikiasi ya, kan? Nah, yang kiaskan ya dikiaskan. Jadi bi ayyakunal maqis al far' itu dengan catatan bahwasannya yang dikiaskan al far' cabangnya itu aula bil hukm minal maqis alaih al asl. Maksudnya dia lebih berhak untuk apa? Naam dihukumi dengan apa? Dengan yang dikiasi. Nah, maksudnya barakallahu fikum dia berhak mendapatkan hukum tersebut karena apa? Karena ada ilahnya. Seperti nabi, awal mulanya nabit halal, selama tidak apa melebihi tiga harian itu. Tapi ketika sudah melebihi tiga hari dikhawatirkan ada iskar di situ. Iskar itu apa? Memabukkan. Maka ilahnya itu sebabnya karena iskar tadi itu memabukkan akhirnya farak ini dikiaskan ke asalnya yaitu apa al-khamr. Kullu muskirin haramun. Setiap memabukkan adalah haram. tapi halal enggak tapi Ada yang mengatakan haram katanya memabukkan katanya. Halal atau haram tapi tapi tela, tapi ketan itu. Allah Halal atau haram? Halal ya? Halal. Yang mengatakan memabukkan itu wallah alam apakah dia pernah mabuk dengan tape atau belum? Yang jelas kalau sampai tingkatan memabukkan lain lagi hukumnya. Kalau sampai memabukkan. Tapi kalau makannya wajar-wajar makan tape itu jarang sekali orang mabuk karena tape itu. Paham ya? Maksudnya mabuk sehingga hilang akalnya, kemudian dia eh, barakallahu fikum fly gitu ya. Enggak eh, enggak terkontrol itu jarang sekali. Tapi enak, tapi tela, tapi ketan. Soalnya itu diperdebatkan ya. Tapi itu haram kata mabukkan belum sekirin haramun katanya. Allah musta'an akhirnya banyak orang yang jual tapi enggak laku. Allah musta'an. Hukum asalnya itu enggak masalah. Paham ya? Tapi memang makanan halal. Paham ya? Tapi kalau sampai memabukkan lain lagi hukumnya. Kembali ke seperti makan-makan yang lain. Paham ya? Minum air putih sampai mabuk misalkan. Jadi haram sebabnya kan mabuk tadi itu. Bukan semata-mata zat air putihnya tadi. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, al-hukmu dairun ma'illatihi. Nah, hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Tetapi itu halal, paham ya? Nah, barakallahu fikum yang mengatakan haram itu wala alam sumbernya mana cuman dia dalilnya langsung kullu muskirin haram gitu. Setiap mabukkan adalah haram. Ya. Banyak kalau antum yang apa ya, selama antum hidup ini pernah menyaksikan orang mabuk gara-gara makan tape? Enggak pernah. Paham ya? Cuman mungkin orang-orang mengatakan mabuk karena mungkin dilihat, dari fermentasinya, eh, kemudian prosesnya pembuatannya dan semisalnya. Kita katakan ketika dia makan mabuk enggak gitu loh. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Kalau khamar memang zatnya itu sendiri apa barakallahu fikum memang kandungan-kandungan yang mabukkan, bisa memabukkan. Walaupun ketika sedikit enggak mabuk tapi kandungannya tersebut sudah apa? Kandungan yang membuat seseorang itu mabuk. Paham ya? Nah, dalam artian bisa hilang akalnya. Khamr itu kan karena apa? Yukhamiru al akal Dinamakan khamr itu karena bisa menutup-nutupin akal. Orang kalau mabuk itu nggak terkontrol dia, bunuh bunuh itu aja. Setelah sadar bingung. Paham ya? Seperti itu biasanya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat misaluhu qala ta'ala fil walidain fala taqul uffin. Contohnya adalah sebagaimana firman Allah taala mengenai Nah, kedua orang tua, jangan sekali-kali kamu ucapkan kepada keduanya uffin makna atau atadajjar, ucapan yang apa? menunjukkan kesal, menunjukkan tidak suka, menunjukkan keluh kesah, paham ya? Wah, gitu loh. Suruh orang tuanya, "Nak, tolong ambilkan beras." Wah. Dikit-dikit nyuruh misalkan. Nah, hati-hati. Jangan kalau orang tua jangan. Paham ya? Yang dulu berlalu, berlalu. Yang berikutnya upayakan birrul walidain ditekankan sekali. Apalagi apa? Siapa? Siapa yang paling lebih kita berbuat baik kepadanya ibu. Karena ibu itu memang perannya sangat besar sekali ya, mulai dari kita dikandung, dilahirkan, disusui hingga kita besar. Paham ya? Ketika mengandung pun kita dibawa kemana mana nggak pernah ibu kita misalnya kita dikandung kemudian kita kandungan ditinggalkan itu nggak pernah. Nah, pernah ya. Nah, Allah mustahil yang jelas jangan sampai kita durhaka. Nah, wahada haramun ini haram. La ida harrama Wa idza fa idza hurrima ta'affuf fadarbu min babil aula li'anna al-illah al-idza'u li'anna fihi idza'an lil qalb wa idza'an lil badan. Perhatikan Bapak ini. Kata beliau, apabila telah diharamkan ta'affuf Paham ya? Ta'affuf itu ucapan uf tadi itu, ucapan menyakitkan, maka memukul lebih lebih pantas lagi untuk dia apa? Diharamkan gitu loh. Kenapa? Karena ilahnya sebabnya kenapa sih haram? Idza ini. Ini penting ini garis bawah ini ya. Ilahnya sebabnya kenapa kok haram? Karena idah menimbulkan gangguan, menyakitkan. Kalau uf menyakitkan hati, kalau pukulan menyakitkan badannya juga. Dua-duanya kan? Nah, misalkan orang tua lagi minta tolong ditendang misalkan. Itu yang sakit dua-duanya. Sakit badannya, sakit hatinya. Kalau uf mungkin bisa jadi yang sakit hatinya. Paham ya? Nah, tapi ini kan terdarah berarti. Ucapan uf aja dilarang apalagi sampai mukul, lebih dilarang lagi. Paham ya? Ini namanya kias aulawi. Di antaranya masuk dalam kategori kias aulawi juga untuk maknakannya. Seperti apa? Wala takrabuz zina. Jangan kalian mendekati apa? Perzinaan. Nah, orang yang enggak beres kan memaknakan apa? Larangannya kalau mendekati zina. Kalau zina sekalian enggak dilarang katanya. Tapi yang paham masalah ilmu usul dan juga pendalilan yang benar, bagaimana cara menanggapinya? Bagaimana cara menafsirkan ini? Wala takrabuz zina, jangan kalian mendekati perzinaan. Wah, ini kan yang dilarang mendekati. Kalau zina sekalian kan bebas saja, nggak ada larangan katanya. Apalagi? Nah, paham ya? Jadi larangan sesuatu yang ringan mendekati ringan enggak? Itu ada dilarang apalagi sampai berzina, lebih berat lagi. Maksudnya, nggak barakallahu fikum. Larangan yang ringan juga menghantarkan pada larangan yang lebih berat. Seperti itu barakallahu fikum. Ayo kita tutupin terakhir di sini kata beliau, wa tadajjur fihi ida'ul qalb ida'un lil qalb faqat. Sedangkan tadajjur ucapan yang menunjukkan berkeluh kesah atau selain ucapan yang menunjukkan e, tidak suka tadi itu, ucapan yang intinya menyakitkan tadi, itu di dalamnya hanya menyakitkan apa hati saja. yuqal darbul walidain haram qiyasan ala ta'af ala ta'fif. Maka dikatakan memukul kedua orang tua haram dikiaskan terhadap ucapan ta'fif tadi itu, ucapan uf, ucapan yang membuat sakit hati. Wa hadha qiyasu illatin. Ini namanya qiyas illah li'anna al-far'a aula bil hukm. Karena cabangnya itu lebih layak untuk di apa? Dihukumi minal asal dari asalnya. Wa hadha yusamma qiyasul aula ya kan? Qiyasul aula dikenal juga qiyasul aulawi. Paham ya? Naam. Fa kullu qiyasin aula fa huwa qiyasul illah. Semua qiyas yang aula itu qiyas illah namanya. Apa maksudnya ya? Qiyas illah. Naam, seperti misalkan qiyas aulawi juga adalah apa? Sekarang makhluk ketika mendengar, melihat, itu sempurna enggak? Sempurna enggak? Terlebih-lebih lagi, terlebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala. Lebih sempurna lagi. Karena Allah taala adalah zat yang menciptakan pendengaran, penglihatan yang dipakai oleh manusia tersebut. Nah, seperti itu. Itu masuk dalam kias aulawi juga. Mohon salah ya. Adapun berikutnya mengenai memakan harta anak yatim kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.